Ingat akan kebesaran besaran-Nya dan segala rahmat-Nya yang tak putus-putusnya kita nikmati bersama selama hidup ini. Semua rahmat dan nikmat itu terus-menerus dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya terutama umat manusia ini. Bukan semata mata agar manusia gembira dan berbahagia dalam kehidupannya saja. Tapi adalah juga agar supaya umat manusia banyak mensyukuri atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya nikmat dan rahmat itu selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد yang artinya dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam bulan Syawal yang penuh barokah dan hikmah bagi kita sekalian ini. Di samping kita semua berdharma bakti kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud abdum minallah dalam menjalani puasa dan lainnya. Maka dalam Idul Fitri disyariatkan sebagai bentuk abdum minannas antara sesama manusia untuk saling maaf-maafkan dengan ikhlas penuh kecintaan kesucian dohir maupun batin bukan sekedar basa-basi saja dalam mengucapkan minal aidin wal faizin tapi hatinya masih penuh kesumat dan dam dan tidak ada padam-padamnya oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan dengan bersalaman bersama sejenis laki-laki. Sedangkan perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan asalkan muhrimnya sendiri seperti dengan ibu, saudara perempuan, keponakan dan lain-lainnya. Dengan menghaturkan saling maaf-maafkan yakni halal bihalal maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ما wa مسلم illa ويتصافحان lahuma qabla an yatafarraqa. أن Ibnu Turmihi, Turmihi wa Ibnu Majah. Dan di mana ada dua manusia muslim yang bertemu saling bersalaman sebelum ia berpisah, kecuali keduanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu jelaslah bahwa syariat Islam benar-benar mengajarkan dan mendirikan kepada umat manusia saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lainnya agar tercapai benar-benar tercapai kerukunan dan persatuan yang abadi dan menjadi manusia yang beradab dan berakhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia sehingga menjadi manusia yang seutuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekarang ini terjadi pada diri manusia terutama generasi muda yang sedikit banyak meremehkan dan mengindahkan serta tak menghormati sesama saudaranya sampai tidak begitu menghormati terhadap orang tuanya karena dia sudah merasa mempunyai pekerjaan dengan bisa makan, berpakaian, berpengaruh hasil kerjanya sendiri. Akhirnya orang tuanya dianggap remeh dan sudah tidak menghormati lagi pada orang tuanya. Sebab barang siapapun bahwa dia sudah tidak mendapatkan pembiayaan dari orang tuanya, bahkan hasil keringatnya sendiri. Mereka sudah lupa kiranya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini Sebab adanya kedua orang tua kita, adanya mbah-mbah kita, datuk-datuk kita sampai seterusnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan wajiblah setiap manusia berbakti kepada ayah bundanya, kepada mbah-mbahnya, kepada mertuanya, kepada ayah angkatnya dan orang yang telah memberi pendidikan dan pembiayaan dalam hidupnya. Itu pun harus dihormati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إنسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما سورة الإسراء ayat 23 Tuhanmu telah memerintahkan agar supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika seorang di antara keduanya telah tua atau keduanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah engkau membiarkan perkataan kasar kepada keduanya dan jangan pula engkau bentak dan hendaklah engkau ucapkan perkataan yang mulia, yakni lemah lembut kepada keduanya. Ada sebuah kisah yang tertulis dalam kitab Adabul Islam bin Zamil Umrah. Karangan Asy-Syaikh Al-Ustaz Muhammad bin Ali Al-Maliki. Diriwayatkan oleh al habasyi dan lainnya diceritakan oleh Abbas Al-Aqsam dari Awam bin Huya ia berkata Aku singgah di suatu perkampungan di samping perkebunan di, di samping perkampungan itu ada perpekuburan. Jika tiba waktunya asyar, terbelahlah sebuah kuburan di situ dan keluarlah seorang laki-laki yang kepalanya seperti keledai. Dan tubuhnya manusia itu berteriak tiga kali. Kemudian ditutuplah kuburan itu. Tiba-tiba muncul seorang perempuan tua. Sedang meminta. Dan dia meminta rambutnya dan bulu domba. Seorang perempuan berkata, Apakah engkau lihat perempuan tua itu? Aku menjawab, mengapa dia perempuan itu menjawab? Ia adalah ibu orang laki-laki tadi. Aku berkata, apakah masalahnya? Perempuan itu menjawab, orang laki-laki tadi suka minum minuman khamar, minuman-minuman keras. Dan apabila ia mulai minum, Ibunya berkata, Wahai anakku, sampai kapan engkau minum komer ini? Anak itu berkata kepada ibunya, engkau berkata seperti suara keledai sambil membentak kepada ibunya. Suara ketika suatu ketika matilah anak itu di waktu asyar dan setiap hari di waktu asar kuburannya membelah. Lalu ia bersuara tiga kali seperti keledai. Kemudian tertutuplah lagi. Oleh karena itu, haruslah manusia menghindar dari durhaka kepada kedua orang tua dan berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada kedua orang tua walaupun mereka orang-orang yang rendah. Sedangkan wajiblah bagi anak yang durhaka untuk mendoakan dan memohon ampun kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Supaya ia ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas radhiyallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yamutu walidahu أو أحدهما وإنهما لهما عاق فلا يزال يدع لهما hatta yaktubahu Allahu barran. Sesungguhnya hamba yang, kemati, yang kematian kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya sedang anak itu durhaka kepada mereka. Kemudian ia selalu mendoakan bagi mereka hingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang berbakti. Karena itu, berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib bagi setiap manusia. Pada saat orang tua itu masih hidup sampai mereka telah mati. Pada suatu ketika datanglah seorang laki dari Bani Salamah lalu berkata, "Ya Rasulullah, هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما من بعدهما وصلة التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما الزكاة masih dapat saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya saya. Setelah mereka meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yaitu satu berdoa dan mintalah ampun kepada keduanya, yakni ya Allah belas kasihannya dan ampunilah kedua orang tua kami. Yang ketiga, memenuhi segala janji mereka setelah mereka tiada. Yang keempat, menyambung sanak familinya yang harus disambung lantaran mereka. Yang kelima, memuliakan dan menghormati para teman-temannya kepada kedua orang tuanya. Sekian khutbah ini kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian dan semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.